Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah an la ilaha illallah إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوتي في الدين أعزني وأعزكم الله Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa di pagi ini kita akan berupaya membahas satu pembahasan yang sesungguhnya pembahasan yang selalu berulang-ulang yang disampaikan oleh para asatidzah fudhala hafizahumullah namun mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan di majelis ini minimal bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian dari apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang difahami oleh salaful ummah dan akwal daripada a'immatus salaf wal masyayikh fi hadzal asr para masyayikh para ulama di zaman sekarang ini ditunggu nah, sebentar Nah, apa yang telah disampaikan oleh para a'immatus salaf wal masyayikh fi hadzal asr di zaman sekarang ini terkait dengan ahamiyatul ilm fit ta'awun 'alal birri wat taqwa urgensinya ilmu dalam ta'awun alal birri wa taqwa ilmu din ilmu kitab wasunnah sunnah ala fahmi salafil ummah tidak akan bisa dipisah dengan ta'awun kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Perintah Allah dalam ayat ini wadih jelas gamblang bahwa kita diperintah oleh Allah berta'awun, tolong menolong di atas birri wa taqwa. Bagaimana kita menjalani ta'awun ini tentu kita harus faham apa itu albir faham apa itu at-taqwa kalau kita berbicara tentang albir dan at-taqwa pasti berkaitan dengan ilmu pasti berkaitan dengan ilmu ilmu kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Tidak mungkin terlepas dari itu. Sekarang makna albir. Apa itu albir? Semua yang dinyatakan baik oleh akal sehat dan syarak syar'i itu bir. Nah, kullu ma hasanuhu atau birruhu indal akal wasyara. Setiap yang diketahui oleh akal sehat dan syar'i itu bir, maka bir indallah. Berarti ilmu ilmu untuk mengetahui mana yang bir, mana yang baik. Nah, menurut akal sehat tentunya dan syara' yang disitulah kita bertahun bahu membahu tolong menolong memperjuangkan membela dan seterusnya untuk mendapatkan pahala dan keridoan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu pula takwa. Definisi takwa yang paling lengkap yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah apa yang telah dinyatakan oleh imam di zamannya, ulama besar di zamannya, tolak ibn Habib rahimahullah bahwa takwa itu antamala bi taatillah ala nurim minallah tarju thawabah wa antada'a maksiatallah ala nurim minallah taksha iqabah hada huwa taqwa Takwa itu adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah ala nurim minallah. Di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, ilmu lagi. Di atas ilmu. Kalau sudah dibilang ilmu, yang dengan itu seorang muslim menjadi mulia tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala fal muradu bil ilm huna ilmu din, ilmu syara, ilmu kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu huwal ilm, hada huwal ilm. Makanya kata para ulama salaf al ilmu huwa qaulur rasul wa qaulus sahabah qaulullah qaulur rasul wa qaulus sahabah hada huwal ilm. Wa kadzalika kama qala Syafi'i rahimahullah al ilmu ma qala bihi Haddathana, wa ma siwa dzalika fahuwa min waswasati syaitan hadza huwa ilm ilmu itu ucapan firman Allah qaulur rasul sabda rasul dan ucapan ungkapan sahabat hadza huwa ilm Ilmu itu ma qala bihi haddathana Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu itu yang ada sanatnya haddatsana fulan an fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza al ilm. Wa ma siwa dzalika kata beliau huwa min waswasati syaitan. Selain daripada itu waswasnya syaitan. Hadza al ilm. Nah, takwa itu engkau beramal ketaatan kepada Allah, tunduk kepada Allah ala nur minallah, di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu tarju thawabah engkau mengharap pahala dari sisi Allah dan kau tinggalkan maksiat kepada Allah juga demikian ala nurim min Allah di atas ilmu kamu tahu ini maksiat ini haram ini makruh Nah, ini haram, ini maksiat, ini jelek, ini buruk, ini fahisyah, ini dengan ilmu di atas ilmu, dengan ilmu Naam, sampai para ulama menjelaskan majelis ilmu itu juga diistilahkan dengan majelis zikir Majelis ilmu itu juga diistilahkan dengan majelis zikir Majelis yang membahas halal dan haram itu majelis ilmu. Dari mana kita tahu yang halal? Dari mana kita tahu yang haram? Ilmu. Ilmu. Ilmu apa? Ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Tiga komponen ini tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Salah satu ditinggalkan dari tiga pilar ini dia akan sesat. Dia akan menyimpang. Dia akan jauh dari jalan yang lurus. Al-Quran, Sunnah, ala fahmi salafil ummah. Ilmu Al-Quran, ilmu sunnah itu nyampe kepada kita tidak mungkin mustahil tanpa melalui sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Loncat dari Rasul ke tabiin, lah nggak mungkin dari ta, dari sahabat baru tabi'in baru tabi'in tabi'in baru tabaul adba perawi rawahul bukhari rawahul muslim ahmad terus seperti itu itu ilmu nah siapa yang paling faham tentang Al-Quran dan Sunnah tidak ada kecuali sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu perkara yang pasti dan siapa yang paling baik, paling takwa kepada Allah generasi itu? Sahabat. Itu pasti. Annahum abarhum quluban terbaik kalbu mereka. Dan sudah dipuji oleh Allah, direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagian mereka sudah dikabari masuk jannah dan sebagian mereka sudah dinyatakan oleh Allah i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silakan kalian beramal sesuka kalian kata Allah, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini seluruh sahabat yang ikut perang Badar. Generasi setelahnya siapa yang digitukan? Tidak ada. Makanya tiga pilar ini tidak bisa kata Syekh Albani rahimahullah ketika beliau membantah suatu aliran sesat Nah mereka menyatakan Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah Kelompok ini Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah Nah cuman mereka tidak mengumandangkan dan tidak mengikuti Tidak menjalani Pilar yang ketiga Sehingga sesatlah mereka Dipahami kayak apa Al-Quran oleh mereka Dipahami apa sunnah oleh mereka tanpa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa tabiin. Ya akhirnya kan terjadi apa yang terjadi? Kelompok ini dakwah tanpa ilmu, pokoknya dakwah. untuk hadis yang doif palsu dan sebagainya, pokoknya dakwah. Itu akhirnya kan seperti itu. Kelompok yang ini Pokoknya kalau tidak sesuai dengan akal kita Al-Quran dan Sunnah Hadis Sohih kita tolak Akhirnya azab kubur ditolak Walaupun riwayat Bukhari Muslim ditolak karena nggak sesuai dengan akal mereka. Menolak ayat biasa bagi mereka. Nah, kemudian mereka yang suka membunuh diri, mereka yang suka memberontak negara, demo dan yang semisalnya bawa ayat, bawa ayat untuk mendukung paham aliran eh, sesat mereka. Bawa ayat, bawa hadis Ala fahmi man? Ala fahmi man? Dia pahami siapa? Nah, sehingga menyimpanglah jauh dari siratul mustaqim. Pasti menyimpang, pasti menyimpang. Jika tidak melandasi paham Al-Quran dan Sunnah itu dengan landasan salafus soleh, sahabat tabi'in tabi'in tabi'in wa man tabi'ihum bisa ila yaumiddin oleh karena itu maka ikhwati fiddin a'azzani wa azakumullah ketika bicara masalah ta'awun na'am seperti itu meninggalkan apa yang Allah larang meninggalkan maksiat kepada Allah itu juga dengan ilmu di atas ilmu karena takut akan hukuman Allah azab Allah Nah, maka di kesempatan pagi dan siang nanti ini insyaallah taala kita akan lihat kita akan membaca bagaimana para aimatus salaf, para masyayikh menjelaskan tentang kedudukan ilmu dan ta'awun yang syar'i. Naam. Disebutkan dalam Al-Qur'an barakallahu fikum dari satu ayat yang kita akan bahas di surat At-Taubah Surat At-Taubah Naam Di ayat 122 Kata Allah Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah Falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qawbahum idza raja'u dan seterusnya ayat ayat itu. Naam. Kata Sa'di rahimahullah dalam kitabnya beliau yang ma'ruf Bahjatul Qulubul Abrar di ayat ini Allah memerintah untuk bertawun amarallahu jalla wa az bitta'awun 'alal birri wa taqwa. Apa itu? Wa ma kanal mu'minun liyanfiru kafah Tidak sepantasnya kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang mukmin untuk berangkat semua jihad. Semua tanpa terkecuali. Gak sepantasnya demikian. Falau farum min kulli firqati minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Nah. Maka hendaklah ada dari mereka itu sekelompok dari kalangan mukmin liyatafaqahu fid din, tafaqquh memperdalam agama, menuntut ilmu syar'i. Tujuannya apa? Tujuannya ketika dia mereka ini belajar ilmu agama Allah kemudian dapat ilmu pulang memberikan nasihat, arahan, peringatan, penjelasan ilmu yang sudah mereka pelajari itu ketika pulang sampaikan ini hasil bela kami belajar baik mereka yang bela yang pulang dari jihad maupun kaumnya yang di situ tersisa untuk mengajarkan ilmu agama Allah. Kata Sa'di rahimahullah ini adalah perintah ta'awun ta'awun. Nah, suatu berangkat jihad, satu kelompok belajar agama, bertahun Ikhwati fiddin, A'azani wa jika menuntut ilmu syar'i dan jihad visabilillah itu adalah perkara yang beri wa taqwa. Nah, maka kedua-duanya itu perlu dukungan ilmu. Belajar menuntut ilmu syar'i. Jihad visabilillah Kenapa mereka lakukan jihad fisabilillah? Kenapa mereka lakukan belajar menuntut ilmu syar'i? Karena diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka belajar menuntut ilmu. Karena tahu kedudukannya ilmu dalam agama Islam dan posisi ilmu terhadap seorang yang diberi ilmu oleh Allah Demikian pula karena besarnya jihad fisabilillah pahala derajatnya ketika ikhlas karena Allah sehingga berkorban berjuang untuk melawan kafir di atas cara dan imam yang syar'i. Begitu. Nah, makanya namanya apa? Ta'awun. Tujuannya sama yang jihad fisabilillah yang menuntut ilmu syar'i nam matlubuhum wahid yang mereka tuntut atau tujuan mereka sama apa itu qiyam masolih dinihim wa demi untuk menjalani menegakkan mendapati kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka. Ya. Yang tidak sempurna agama itu kecuali dengan ini. Nah, mereka sebagian mereka nah menerapkan tolabul ilm tujuannya untuk masalah agama dan dunianya. Mereka yang jihad fisabilillah tujuannya untuk menegakkan agama mereka dan dunia mereka. Nah, semua ada keterkaitannya antara ilmu dengan jihad. Tidak mungkin. Kalau sampai jihad tanpa ilmu, na'udzubillah min dalik. Ya kayak mereka hizbiyun dan al bidah itu sudah berantakan kacau justru malah menambah fitnah yang lebih besar jika jihad tanpa ilmu. Nah, ikhwati fiddin, a'azan wa zakumullah. Kita lihat sekarang ilmu din. <clears throat> Urgensinya ilmu din sekarang. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra lihat antum nah kemaslahatan agamanya kemaslahatan dunia dapat semua apa kata Allah wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ketika kita mendengar dan membaca kalimat takwa Langsung di benak kita kembali kepada apa yang didefinisikan oleh para ulama salaf Tentang takwa di antaranya tadi Talak ibn Habib Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Yaj'allahu min nam Makhrojan Ya jalahu makhrajan. Allah berikan jalan keluar dari kehidupan dia. Kuncinya apa? Takwa kepada Allah. Diberi jalan keluar dari kesempitan hidup, kesempitan duniawinya, kesempitan agamanya, semua yang menyempitkan dia diberi jalan keluar oleh Allah dengan sebab apa? Takwa kepada Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia menjalani taat kepada Allah di atas ilmu mengharap ridho Allah. Ikhlas. Dengan sebab apa? Dia meninggalkan maksiat kepada Allah di atas ilmu takut hukuman Allah, takut azab Allah. Ikhlas. Maka Allah kasih jalan keluar dari kesempitan yang dihadapi. Ditambah lagi apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan diberi rezeki oleh Allah yang datangnya tidak disangka-sangka. Ingat, rezeki di sini tidak hanya harta yang halal. Tidak hanya itu, jangan dianggap atau dibenaknya. benaknya, "Wah, ayo kita takut pada Allah agar apa? Agar kita dapat harta saja." Enggak. Rezeki itu umum sifatnya. Orang-orang Arab biasa menyatakan, "Fulan Ruzuka bil walad. Fulan alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah dengan lahirnya anak. Anak yang terlahir ya dengan hubungan yang sah syar'i lahir anak suami istri lahir anak rizki bahkan terkadang kalau kita ketemu sama mereka kef halukum alhamdulillah kef iya kef keluarga kef ini alhamdulillah alhamdulillah amas ruzik tu bil walad Kemarin alhamdulillah anak diberi rezeki oleh Allah anak. Harta termasuk rezeki? Naam. Hanya harta? La. Kita lihat penjelasan seorang imam ahlu sunnah fi hadal asr <clears throat> tentang ayat ini. naam wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal Diberi oleh Allah dia jalan keluar dari kehidupan yang sempit Dan diberi rezeki oleh Allah yang datangnya tidak disangka-sangka Waman yatakillah yaj'al min amrihi yusro. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan urusan dia mudah. Uh. Apa kata Imam fi asr? Kalau disebut imam fi hadal asar siapa? Man? Ah, ayuhat siapa? Muhammad. Ketika disebut kata-kata imam di zaman sekarang siapa? Ya la Ishak. Sami, kul. Ajib ya Ishak. Siapa? Imam ahlu sunnah di zaman sekarang. Hah? Siapa? Syekh? Hah? Syekh bin Bas. Ma'ruf. Ma'ruf. Kalau mungkin imam Jarawat ta'dil, nah baru Syekh Robi. Ya, imam. Dan para masyaikh banyak yang menjuluki beliau imam fi hadzal asr. Syekh Mukbil rahimahullah menyatakan apa? Nahnu al-an kata di zaman beliau, kita sekarang butuh uluf ribuan amsal Syekh bin Bas. Butuh ribuan dai Syekh Imam seperti Syekh bin Bas, ribuan. Ma'ruf. Nah, apa kata Syekh bin Bas tentang ayat tadi? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra kata beliau wa minal ma'lum anna afdhalal arzaq al ilmun nafi Perkara yang maklum Yang diketahui bersama bahwa Afdolul arzak Seutama-utama rezeki paling afdolnya rizki adalah al ilmu nafi ilmu yang bermanfaat nah, apa kaitannya dengan dua ayat tadi lah ya iya nah, Allah jadikan urusan dia mudah dengan ilmu kita diperintah oleh Allah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ta Tanya kalian kepada ahlul ilm, ahlul zikr, seorang yang alim. Ketika kalian gak paham urusan kalian, kembalinya kepada siapa? Kepada ulama. Innama yakshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hambanya orang-orang yang berilmu. Masih banyak ayat yang lain. yarfaillahul alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat yang orang-orang beriman di antara kalian dan yang beriman yang diberi ilmu oleh Allah sekian derajat lagi. Masih banyak ayat apalagi hadis tentang keutamanya orang yang berilmu diberi ilmu oleh Allah yang diamalkan ilmunya sampai Allah perintahkan kepada hambanya kunu robbaniyin jadilah kalian orang-orang robbani robbani kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu al ulama wal fuqaha jadilah kalian orang-orang yang berilmu dan fakih Perintah Allah kunu robbaniin jadilah kalian orang-orang robbani. Mereka orang-orang robbani yang diberi oleh ilmu oleh Allah diamalkan, didakwahkan, sabar di atasnya. Derajat termulia dari manusia yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an-nasu Orang itu terbagi dua kata beliau. Satu yang tertinggi ini kedudukannya alimun robbani. Nah, alimun robbani, alim robbani, Orang yang diberi ilmu oleh Allah Naam diamalkan dengan penuh keikhlasan kepada Allah, didakwahkan di atas jalan Allah, sabar dalam dakwah di atas ilmu tadi. Ini Nah, yaj'al min amrihi yusra, urusannya mudah. Mala yatayassaru lil jahil, kata beliau. Urusannya dia mudah yang tidak diperoleh didapati oleh orang yang jahil. Bukankah kita ini menuntut ilmu syar'i di antara tujuannya untuk ikhlas karena Allah? il jahil untuk menghilangkan kejahilan yang diri kita? Naam. Karena al jahal itu kata Ibnu Qayyim qatil mumit. Bayangkan, nggak cukup qatil tapi mumit yang membinasakan yang membun, membinas daun kotil penyakit yang membinasakan yang mematikan itu jahil kejahilan dalam agama ini makanya masail jahiliyah itu kayak apa nah ilmu afdalul arzak seutama-utama rezeki adalah al ilmu nafi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang doa ini dijadikan bacaan yang mustahab ketika seorang umroh tawaf di Ka'bah antara rukun Yamani dan Hajar Aswad baca ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia hasanah kebaikan di akhirat kebaikan dan dilindungi diselamatkan dari azab nar siksaan neraka siksaan nar Ini doa yang termaktub dalam Al-Quran. Kita mohon kepada Allah, Fid dunya hasanah, ya Allah, beri kami di dunia kebaikan. Nah, apa itu kebaikan? Ya, Kebaikan itu semua yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya itu baik. Tadi disebutkan kebaikan itu adalah apa yang dinilai baik oleh akal sehat dan syarak syar'i. Kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah itu kebaikan. Apa saja yang dinilai baik? Ta'awun alal birri wa taqwa baik. Beri kami ya Allah agar kita kami bisa berta'awun alal birri wa taqwa. Beri kami ya Allah rezeki yang halal Beri kami ya Allah perangai yang lemah lembut. Beri kami ya Allah perangai yang derma. Beri semua kebaikan yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya itu baik yang kita minta kepada Allah. Lebih mengkerucut lagi apa kata para ulama Imam Nawawi dan yang lainnya menafsirkan minta kepada Allah di dunia kebaikan adalah al ilmun nafi. Kembali ke itu lagi wal amalus soleh. Coba antum bayangkan. Kira-kira ketika seorang muslim ahlus sunnah diberi oleh Allah al ilmu nafi wal amalus soleh itu pemberian yang luar biasa yang afdolul arzak seutama-utama rizki yaitu sudah Al ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat antum tahu ketika seorang muslim ahlu sunnah diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Yang menjadi alimun robbani tadi. Diajarkan kepada umat sejumlah umat yang mendengar dan yang mempraktekkan ilmu Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah yang dia terangkan itu dikerjakan oleh mereka sejumlah itu pahala yang dia dapati dan ketika dia meninggal terus mengalir pahala itu. Makanya ilmu nafi manfaat bagi dia. Manfaat dunia akhiratnya ya ikhwan. Manfaat dunia akhiratnya dia ketika dia diberi oleh Allah al ilmu nafi. Kita minta di dunia itu, kita minta di dunia kebaikan yaitu. Nah, sudah dianya mendapatkan pahala ketika ikhlas karena Allah, beramal dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia, yang dia menuntut ilmu selama hidupnya, didakwakan. Nah, sabar itu sudah menjadi tingkatan manusia tertinggi, kemudian dapat pahala juga dari apa yang dia kerjakan, masih ditambah lagi pahala mereka yang mengikuti penjelasan tadi. Berapa jumlahnya? Sejumlah itu. Terus mengalir pahalanya ketika dia mati pun masih terus terus mengalir selama dipakai ilmu tadi. Terus wal amalus soleh dan amalan soleh itu yang kita minta di dunia kebaikan tadi itu ilmu nafi wal amalus soleh dikatakan amal soleh ketika ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Dua ini harus ada, maka namanya amalan soleh. Salah satu atau keduanya tidak ada pada seorang yang beramal tidak dikatakan soleh. Ikhlas misalnya, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, bukan soleh. Sesuai dengan tuntunan Rasul tidak ikhlas, bukan soleh. Ikhwati fiddin, aazani wa azakumullah. Ini yang terus kita mohon kepada Allah dalam kehidupan kita ini agar diberi al-ilmu nafi wal amalu dengan ikhtiar dengan minta kepada Allah dan ikhtiar berjuang bersungguh-sungguh Tulabul ilm nah antum tadi disebutkan bahwa Syekh bin Bas Imam Ahlu Sunnah fi hadal asal apa yang disebut dan diucapkan oleh kaum muslimin di dunia ini terhadap Syekh bin Bas rahimahullah mesti gitu rahimahullah doa doa belum lagi karya-karya ilmiah beliau dan fatwa-fatwa ilmiah beliau yang menyebar ke seluruh dunia yang dijalani dan dilakukan, diterapkan, dipelajari. Kebaikan nafi nafi li sahibi. Bermanfaat. Ini Syekh bin Bas rahimahullah dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kaif dengan tabi'in, kaif dengan Imam Bukhari, semua menyatakan rahimahumullah. Doa mendoakan kebaikan. Nah, makanya para hukama orang-orang hakim itu menyatakan afdalu ma yuwarithul aba li abnaihim athanaul hasan seutama-utama warisan yang diwariskan oleh orang tua-orang tua kepada anak-anak mereka ini thanaul hasan ini yang pertama mengukir sejarah baik ketika hidup apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari ketika hidup ilmu hadis apa yang disampaikan oleh ulama setelah beliau generasi beliau sampai detik ini rahimahullah Imam Bukhari karena beliau mengukir sejarah hidup yang mulia, sibuk dengan ilmu agama Allah, sibuk dengan hadis. Terus Imam Ahmad, semua Imam Syafi'i, Imam Malik seterusnya, terus sampai masyayikh para imam, Syekh Mubil, Syekh bin Bas, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ahmad Najmi dan semuanya rahimahumullah. Kenapa demikian? Mengukir sejarah baik Kaif dengan Bishir Al-Marisi Haris Al-Muhasibi Tidak ada yang menyatakan rahimahullah Nah, tidak ada Yusuf Kordowi tidak ada Nah Tidak ada Kenapa? Karena mereka, mereka mengukir sejarah buruk Hidupnya Sejarah buruk yang diukir. Mereka Aimah Syekh bin Badan yang lainnya sejarah mulia, sejarah baik. Thanaul Hasan. Rahimahumullah. Terus demikian. dia ya dipuji-puji. Kabar gembira yang segera segerakan. Nah, kepada mereka. Yang kedua, warisan yang bukan harta dunia, benda miliaran inilah Warisan terbaik ini Thanaul Hasan Makanya kita sebagai orang tua harus mendidik anaknya Di atas al-haq, di atas sunnah Biar, biar mengukir sejarah mulia Nah biar manfaat ilmunya Yang kedua Nah yang paling utama Paling afdol diwariskan oleh orang tua kepada anaknya apa? Nah adabun nafi adab yang bermanfaat akhlak akhlakul karimah nanti kita akan baca setelah sesi kedua ini kedudukan belajar adab itu didahulukan ketimbang ilmu yang lain. Para ulama salaf ketika nyuruh pergiarannya ayo kami pergi cari ilmu sana. Itu pertama kali kamu cari ilmu adab, baru ilmu yang lainnya. Begitu dulu. Nah, nanti akan kita bahas asar-asar dari mereka. Nah, yang kedua apa tadi? Al adabun nafi. Warisan yang paling afdol yang kedua yang diwariskan kepadanya adalah adab. Akhlak yang baik. Yang mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ikhwanus solihun. Ikhwanus solihun. Teman-teman yang soleh. Teman-teman Nah, yang soleh Orang tua hendaklah Menempatkan, mencarikan Untuk anak-anaknya Teman-teman yang soleh ini warisan yang paling afdol. Makanya kata Fudel bin Iyad rahimahullah, "Wa idha khalatta fa khalid husnal adab." Fa innahu la yadu'u illa ilal khair. Kalau kamu mau bersahabat, mau berteman, mau bergaul, bertemanlah, bersahabatlah, bergaullah dengan orang yang husnul adab yang adabnya baik, adabnya kepada Allah, adabnya kepada Rasulullah, adabnya kepada kaum muslimin, adabnya kepada makhluk Allah. Sahabat dengan itu. Kenapa? Fa innahu la yad'u illa ilal khair. Karena sahabat yang memiliki adab yang baik tadi, akhlak yang mulia tadi tidak akan mengajak kamu kecuali kepada kebaikan. Nah, wahada ya ikhwan. Nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan setelah ini biiznillah kita akan bawa akwal para aimatus salaf seputar kedudukan ilmu ini sebelum nanti kita bicara masalah ta'awun. Nah, agar supaya terbekali bahwa nah ilmu itu kedudukannya tinggi dalam ta'awun dan ta'awun pun juga demikian masalah besar dikarenakan masalah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan diterapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Naam, tinggi juga dalam din posisinya. Insyaallah taala kita istirahat eh, uh, 10 menit 15 menit باذنillah. Terus nuwasit kita lanjutkan setelah ini. Barakallahu fiikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah